يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Bagaimana cara menasihati ayah saya yang jarang sholat? Adik-adik yang sudah ngaji, jangan pulang ke rumah manggil ayahnya. Ayah, mama, duduk sini. Assalamualaikum warahmat. Jangan. Bagaimanapun kau adalah anak kecil di depan orang tuamu. Maka fotokopikan buku Ustadz Somad bisa didownload di Play Store 99 tanya jawab sholat. Buka pertanyaan yang ke-77. Apakah hukum bagi orang yang tidak sholat? Kafir, campakkan jenazahnya ke kolam. Buka di YouTube. Cara nyarinya www.youtube.com. Tulis di situ, somat, sholat enter. Nanti dapat. Ustaz, apa hukum orang tak salat? Orang tak salat, kafir. Jangan dimakamkan kamu hukum muslimin. Campakkan. Nanti dia tengok. Iya juga ya. Ah, doa, doa silahul mukmin. Jangan lupa kau doakan bapakmu, jangan lupa kau doakan ayahmu. Apakah hukum perempuan haid masuk masjid untuk tujuan ngajar Al-Qur'an taklim di emperan masjid? Kalau ada ustadz lain yang membolehkan, mungkin dia pakai mazhab yang membolehkan. Tapi saya Abdul Somad pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, perempuan tidak masuk masjid, maka di emperan masjid boleh. Ngajar ngaji boleh, tapi putus-putus. Innallaha, nallaha la yastahi, la yastahi ayat riba, ayat riba. Itu cara ngajar kalau dalam keadaan haid. diplum pang kami sedang merintis lembaga tahsin. Masya Allah, taklim Quran dari Quran dari umur 4 tahun sampai 50. Mohon doakan Ustaz rumah kami. Mudah-mudahan rumah Quran ini mendapat pertolongan Allah dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dekat rumahnya ada masjid surau langgar musola, jangan cuma tempat sholat saja, buat tiru seperti yang dilakukan di Pelumpang. Ini pengajian, ramai pengajian, nggak ada gunanya kalau tidak ada perubahan yang belum pandai ngaji besok harus berubah. Allahu Akbar. Allah.